الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد Alhamdulillah rahimun rahimukumullah Kita lanjutkan hadis berikutnya disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah di dalam Al-Kabair oh, ini kabairnya kabair Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam Al-Kabairnya kata beliau walahu ay Tirmidzi dalam riwayat juga عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا dari Abu Sa'id dan hadis ini marfu sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapan beliau dan hadis ini hasan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam idza asbaha ibnu Adam jika ibnu Adam masuk di pagi hari fa al a'dha'a maka sesungguhnya al anggota-anggota badan kullaha semuanya taukid tukaffirul lisan ay tudallil lil lisan wa takhda'u lil lisan tukaffir yani tunduk kepada lisan. Kafir yakni tudallil wa takhdha'u lisan. Tunduk kepada lisan takulu Semua anggota badan berkata setiap pagi kepada lisan, ittaqillah hafina, Takutlah kamu kepada Allah wahai lisan terhadap kami. Karena seluruh anggota tubuh mengikutinya. Tunduk kepadanya, kepada lisan. Fa nama nahnu bik. Karena kami, kata seluruh anggota tubuh, itu bersamamu. Ini istakom tak istakomna. Kalau kamu wahai disan istiqomah, lurus, bagus, maka kami pun akan istiqomah, bagus, lurus. Wain eh wajista Wain wajista. Tapi kalau kamu bengkok, tidak istiqomah, menyimpang, melenceng, wajizna Kami pun ikut bengkok, menyimpang, tidak lurus, tidak istiqamah bersamamu. Ini hadis dihasan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam sahih Al-Albani Saghir juga dalam sahih At-Targhib wa Tarhib. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah rahimahullah tukaffir ay tadillu wa takhda'um. Nihwana billah rahiman rahimakumullah Di antara kejadian Di alam ini yang Tidak kita tahu Kata Sosri Fauzan Hafirullah wa fil hadith Annal Allah Tatakallam Bahwasanya anggota tubuh ini berbicara Wa in kunna la nasma'u sautaha Fid dunya Iya, walaupun ketika di dunia ini kita tidak tidak mendengarnya. Iya, bagaimana ucapan tangan kita kepada lisan kita, bagaimana ucapan nan telinga kita kepada lisan kita setiap pagi, kita tidak dengar. Tapi begitu kita tetapkan karena Rasul sallallahu menyatakan demikian. Anggota tubuh berbicara. Qala Ila annaha yawmal qiyamati tatakallam bi kalamin masmu'. Ya. Adapun nanti di hari kiamat seluruh tubuh ini bahkan kulit-kulit kita ini akan bicara dengan ucapan yang didengar. Kalau Allah Subhanahu Allah berfirman yusawiru dalik memberikan gambaran tentang hal ini hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Hingga ketika mereka datang Maka pendengaran mereka bersaksi Penglihatan mereka pun bersaksi Bahkan kulit-kulit mereka Mempersaksikan apa-apa yang mereka lakukan di dunia kalau mereka pun berkata lijuludihim kepada kulit-kulit mereka. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian bersaksi atas kami? Ini bersaksi yang memberatkannya. Kalau maka kulit-kulit kita, kulit-kulit mereka ini berkata, Iya, Antakan Allah. Allah telah menjadikan kami berbicara. Allah di antaka kulla syai. Yang mana Allah telah menjadikan segala sesuatu berbicara. Ini nas seluruh tubuhnya bicara seluruh tubuh manusia bicara dan di akhirat nanti masmu terdengar di dalam ayat yang lain Allah berfirman al-yawma nakhtimu ala fahihim pada hari tersebut kami tutup mulut-mulut mereka wa tukallimuna aydihim maka tangan-tangan mereka pun berbicara dengan kami wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka bersaksi bima kalian yaksibun atas apa yang mereka lakukan. Ya kana fil rahiman rahimakumullah. Iya. Demikian keadaan di akhirat nanti. Semua akan menjadi saksi atas amal-amal hamba Allah Subhanahu wa taala. Asyahid kalamul a'dha. Ucapan anggota-anggota tubuh kita di dunia la nasma'u kita tidak mendengarnya walakin usbitu tapi kita tetapkan ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam adapun kalamul Allah fil akhirah ucapan mereka di akhirat masmu didengar Adapun hadis ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah menunjukkan tentang kedudukan lisan sekali lagi. Bagaimana lisan berpengaruh bagi amalan seorang hamba. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi Ibnu Adam masuk waktu pagi, maka al alba kullaha kafir lisan, tunduk kepada lisan. Hadis ini ikhwan fillah rahimun rahimakumullah tidak bertentangan dengan hadis yang masyhur ya hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ala wa inna fil jasadi mudghah Yada salahat jasad kulu, jasad kullu wa yada fasadat fasadat jasad kulu tidak bertentangan dengan hadis ini. Berkata Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadi kata beliau Qultu wal lisanu turjumanul qalbi wa khalifatuhu bil zahir. Lisan itu adalah penerjemah kalbu seseorang. Ya, penggantinya di wahir seseorang. Apa yang dikalbunya dalam batin muncul dalam wahir melalui lisannya. Berkata sebelumnya Al-Tibi rahimahullahu taala kata Imam Al-Tibi rahimahullah wa لا تناقض baina وبين خبر kata beliau tidak ada tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis inna fil jasadi mudghah kenapa kata beliau tadi seperti nukil oleh Al Mubarak Furi rahimahullah kata beliau li'anna lisana turjuma turjumanul qalb karena lisan itu adalah penerjemah yang mentakbir apa yang di hati wa khalifatuhu fi zahiril badan dan karena lisan itu adalah pengganti khalifah ya bagi kalbu dalam zahir badan seseorang sehingga kata para ulama kita aslu al istiqamah al qalb pokok istiqamah itu dalam kalbu seseorang kemudian istiqamatul lisan lisan seseorang karena semuanya tunduk kepadanya. Kemudian bila rahimakumullah juga disebutkan para ulama kita di tentang ketika masalah hadis ini di antara disebutkan dalam syarah Al-Jami' Shaghir dalam Faidul Qadir disebutkan dari faidah hadis ini adalah bahwasanya nutqul lisan tu'assiru fi a'dha'il insan. Ucapan-ucapan seseorang itu berpengaruh pada anggota tubuh seseorang. Bitawfiqi wal khudlan. Ucapan seseorang berpengaruh pada badannya, mata badannya. Apakah akan mendapatkan taufik ya bimbingan kebaikan atau sebaliknya mendapatkan kehinaan dari mana diambil dari ini ini Istakom nak? kalau kamu wahai lisan istiqomah kami akan istiqomah kata anggota badan lisan berpengaruh pada amalan anggota badan seseorang wa ini wajajta eh wajazna kalau kamu lisan bengkok maka kami pun akan bengkok tidak istiqomah. Kalau insan, ucapan seseorang itu asir yang adai. Iya dalam amalan-amalan badannya. Diriwayatkan dari Malik bin Dina rahimahullah taala. Kata beliau, "Idza ra'aita Qasawatan fi qalbik. Kalau kamu melihat mendapati kekakuan, kekerasan di hatimu, terasa keras hatinya. Susah mendengarkan mendengarkan nasihat, tak sentuh wala Quran wa sunnah. Wa wahnan di Dan kamu dapati, kamu lihat, kamu rasakan lemah di badanmu hatinya kasar. Iya, susah untuk mendapatkan sentuhan dari Al-Quran Sunnah dan nasihat-nasihat yang tajibah. Badannya juga lemah untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, mas-marasan beribadah kepada Allah. Qala wahirmanan firizqit. Dan kamu dapati, kamu lihat, kamu dapati, kamu terhalang dari rezeki. Iya, hatinya keras. Iya, malas ibadah, lemah dalam beribadah, kemudian rezeki tertahan. Qala radhiyallahu an fa'alam ketahuilah annaka takallamta fi ma la ya'nik kamu telah berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat untukmu ucapan-ucapan yang dosa ini khawanatillah rahimah rahimakumullah tentunya bagi mereka yang memiliki kalbun salim hati yang hidup wama lijurhin limayyitin min ilam kata Ibn Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan hal seperti ini bagaimana pengaruh dosa atas seseorang bagaimana pengaruh dosa atas hati seseorang tapi dia mungkin dia berbuat dosa merasa hatinya tetap biasa merasa rizkinya tidak berubah merasa nah badannya tidak terpengaruh yang kita khawatirkan yang pertama imma itu adalah istidraj istidraj iya istidraj Allah bik Allah melulu membiarkan kamu terus berbuat maksiat akhir satu waktu kemudian datang ada Allah tiba-tiba atau yang kedua mungkin hatimu telah mati wama lijurihin limayitin min ilam kata satu pepatah Arab yang dinukil para ulama kita. Di antaranya disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah karena ya melukai orang yang telah mati itu tidak sakit. Ya anjing yang telah mati kamu apapun apakan pun tidak merasa dia. Ya wama yajurus majid melukai hewan yang telah mati itu tidak akan dia tidak akan merasakan sakit. Demikian juga seorang hati seorang insan yang hatinya telah mati dia tidak akan merasakan sakit ketika melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, Allahu a'lam bishawab. Wallahu